untuk dipelajari bagi kita semua para pemula ya untuk memulai mendalami bagaimana terkait permasalahan ibadah ataupun muamalah sesuai dengan bimbingan syar'i. Nah, kita pikir sendiri banyak ya, sangat banyak. <coughs> nah, kitab-kitab para ulama fikih sangat banyak sekali. Nah, baik yang Naam membahas pembahasan fikih dengan pembahasan atau mengikuti mazhab tertentu. Mazhab tertentu atau juga ada yang menggabungkan pembahasannya baik yang pembahasannya yang ringkas ataupun yang luar biasa panjangnya al-mujalladat berjilid-jilid. Nah, adapun kitab yang kita bahas pada malam hari ini adalah kitab yang termasuk kitab ringkas. Kitab dasar bagi para pemula yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Nah, ya. <clears throat> Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama fasal ya. Nah, Qala muallif rahimahullah taala berkata pengarang kitab ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Fasal Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Bunyal Islamu ala khams Agama Islam dibangun di atas lima Lima perkara, lima landasan Naam, atau bisa dikatakan lima ini adalah arkanul Islam ya. Naam, lima rukun apa saja itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa i'ta zakah wa hajjil baiti wa sami ramadan muttafaqun alaih nah lima tersebut adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ini yang pertama bersaksi atau persaksian tentang tauhid nah, tauhidullah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak dibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian dan perikraran ya. Naam. Wa iqamis shalah yang kedua mengerjakan salat. Naam, iqami shalah itu menegakkan. Jadi tidak semata-mata mengerjakan, tapi mengerjakan dengan rukun, sunnah, wajib, dan menjauhkan menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak dan merusak sholat yang kita kerjakan. Nah, ya. Ini yang kedua. Wa ita izaka menunaikan zakat. Ketiga, wahajil bait berhaji ke Baitullah Al-Haram wasawmi Ramadan yang ke empat dan kelima berpuasa di bulan Ramadan mentafakun alai <clears throat> di sini nah, disepakati kesahihannya oleh kedua Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat hadis dari sahabat yang mulia sahabat Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan penjelasan dari beliau. Fasyhadatu an la ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamu annahu la yastahiqul uluhiyata wal ibadata illallah illallah na'am illallahu wahdah la syarika lah adapun makna syahadat an la ilaha illallah makna persaksian peng, pengikraran bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak dibadai yang berhak layak berhak layak dan pantas untuk dibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala apa maknanya kata beliau? Ilmu abdi. Ya, pengetahuan seorang hamba. Nah, dia harus tahu. Kalau dia mempersaksikan bukan sekadar melafatkan, tapi dia harus mengilmui makna syahadat yang dia ucapkan, yang dia ikrarkan. Wa kodu Selain itu dia harus meyakini berkeyakinan apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, Nah, jadi tidak semata-mata mengilmui. Setelah kita mengilmui, kita pun harus meyakini, menjadikan apa yang kita lafadkan dari syahadat tadi sebagai suatu keyakinan, sebagai suatu prinsip pada diri kita. Waltizamu dan beriltizam, berkomitmen. Nah, ya, berkomitmen terkala seorang mempersaksikan bersyahadat la ilaha illallah tidak sembahan yang berhak dibanding Allah tentu tidak tidak semata-mata melafatkan seperti yang kita katakan tadi ada beberapa tuntutan mengilmui naam dan meyakini harus mengilmui apa nah arkan dari syahadat apa rukun dari syahadat dan juga harus mengamalkannya, meyakininya, jadikan dia sebagai prinsip. Dan dia harus berkomitmen, berkomitmen. Ada ujian. Terkala seorang bersyadat, tentu konsekuensinya harus bertauhid. Ujian terkala dia bertauhid. Dia harus iltizam, berkomitmen dalam persaksian tersebut. Anahu la yastahikul uluhiyata wal ibadata illa wahda. Naam, la syarikalah komitmennya apa? Bahwasanya tidak ada satupun yang berhak dari sisi penyembahan, peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini komitmen dia. Ini keyakinan dia. Ini sesuatu yang harus dia ilmu, Ini sesuatu yang harus dia pahami dan dia dalami. Nah, ini mana syahadat. Kemudian kata beliau fayujibu dzalika lil abdi sehingga hal tersebut nah, dari penjelasan yang beliau uraikan tadi mewajibkan bagi seorang hamba apa? Yang pertama al-ikhlas atau sujami sujami din lillahi ta'ala. Dia harus memurnikan. Nah, memurnikan seluruh elemen dari agama ini. Seluruh bagian permasalahan yang mencakup agama ini, ibadah, segala sesuatu. Dia harus murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dia peruntukkan. Tidak ada tendensi yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengklaskan seluruh agama ini, ya, Baik itu dimaknakan agama ataupun ibadah. Nah, ini <clears throat> dan perkara yang wajib Yang kedua, bagi seorang hamba wa an takuna ibadatuhu zahiratu wal batinah kulluha lillahi wahda. Nah, sama seperti tadi bahwasanya ibadah yang hendaknya ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba tadi baik ibadah yang nampak secara lahiriah ataupun yang tidak nampak tersembunyi. Salat ini lahiriah. Naam ya, nampak zakat ataupun yang tidak nampak. Amalan hati, niat, ikhlas, keyakinan, dan yang semisalnya. Semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Tidak untuk yang lainnya. Murni hanya untuk Allah. Nah, nah ini konsekuensi dan tuntutan dari syahadat. Yang kedua, apabila kita benar-benar meyakini, mengikarkan bahwasanya tidak ada sembah berhak dari kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami' umuridin. Bahwasanya dia tidak boleh sedikit pun menyekutukan Allah SWT dari seluruh permasalahan agama. Nggak boleh. Nah, kan karena dia telah mengikarkan, tidak ada yang berhak, tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk beribadah, untuk dibadai kecuali Allah. Maka konsekuensinya, konsekuensinya tidak boleh syirik, tidak boleh riak, tidak boleh sunnah dari segala permasalahan ibadah yang ada. Nah, nah Wahada aslud din jami'ir rusul wa atba'ihim. Dan ini sebenarnya adalah asas, adalah pokok landasan seluruh agama Rasul dan para pengikut mereka. Jadi seluruh agama Rasul satu. Apa? Tauhidullah. Sama ya ajarannya. Nah, prinsip dan keyakinannya. Dan para pengikut mereka juga demikian. Nah, hal ini berdasarkan, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat ke-25. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma arsalna min qablika min rasul ila nuhi ilaih annahu la ilaha annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Dan tidaklah kami utus satupun rasul sebelum engkau. Tidak satu pun rasul yang kami utus melainkan apa? Illa nuhi ilai melainkan para rasul tadi setiap masing-masing rasul tadi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana kata Allah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak yang layak dan pantas untuk dibadai kecuali aku kata Allah SWT ini Allah wahyukan ini tauhid fa'budun maka hendaknya kalian beribadah kepadaku semata nah ini jadi inilah asal ini landasan, ini ajaran, agama, para nabi dan rasul. Tauhidullah. Adapun meskipun syariat, meskipun tata cara, ya, kaifiyah, ibadah, dan semisalnya, mungkin ada perbedaan. Tapi terkait asluddin, prinsip agama, landasan pokok dalam agama, semuanya sama. Yaitu tauhidullah. Para nabi dan rasul, Allah utus untuk mentauhidkan Allah. mengajak umat dan kaumnya mentauhidkan Allah mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang dari kesyirikan seluruh para nabi dan rasul yang ada. <clears throat> nah, itu penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi terkait syahadat la ilaha illallah. Nah, adapun penjelasan selanjutnya adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita baca kalam dari beliau. Qala muallif rahimahullah taala wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ayat takid al abdu. Dan syahadat persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah SWT apa itu maknanya seperti apa ayat takid ayat abdu bahwasanya hamba hendaknya hamba berkeyakinan beretikon anna Allah arsala Muhammadan ila jami'il thaqalain al-ins wal jin. Bahwasanya dia harus yakin. Nah, dia harus mengimani. Harus yakin bahwasanya Allah Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sekolah lain. sekolah lain. Sekol dari kata berat ya. Jadi makhluk yang Allah berikan beban berat, beban syariat itu kepada jin dan manusia. Nah, Allah yang mengutusnya, harus yakin. Kalau beliau adalah utusan Allah. Bashiron wa nadhiro. Untuk tujuan apa? Sebagai basyiro wa nadhiro. Pemberi kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Janji dari Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan. Wahyu menyebutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu dari Allah SWT tentang kabar gembira terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, berkeyakinan. Nah, merealisasikan iman tadi. Nah, wa, nadhira dan tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau utus demikian untuk nadhir memberikan peringatan ya peringatan ancaman dari Allah subhanahu taala bagi kaum kufar orang-orang yang mendustakan Allah mendustakan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Peringatan, bahaya. Yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi. Yang mana para nabi dan rasul. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya, menyeru kaumnya, menyeru asakolain. Naam, bangsa, manusia dan jin mengajak untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Ini tujuannya bitasdiki khobarihi wa amtithali amri Dengan cara membenarkan, mengakui akan kebenaran berita dan khobar yang beliau sampaikan. Harus yakin. Ini benar. Ini adalah wahyu Allah. Pasti benar. Waduh. Oh, kayak nggak masuk akal ya, kita yang salah. Akal kita yang salah. kan? karena apa yang disampaikan pasti benar. Kita harus meyakininya. Itu datang dari Allah. Nah, pasti benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, wa yang yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dia ucapkan sesuatu yang bersumber berasal dari hawa nafsu. Tapi apa yang dia ucapkan in huwa tidak lain melain melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Harus yakin tatkala kita mendapatkan khobar hadis yang sahih dengan yang sahih ataupun minimalnya derajat hasan lizati atau lighairi maka kita harus yakin itu benar nah yakini kebenarannya yakini itu datang itu adalah hadis rasul yakini kandungannya dan amalkan ini maksudnya wamtisali amri dan metode dan cara untuk kita nah, merealisasikan persaksian syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kita harus imtisal merealisasikan perintahnya melakukan apa yang diperintahkan nah ya sebagai bentuk bahwasanya kita mengakui akan kenabian kerasulan beliau kita mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah bukan sekedar Nah, menyanyikan cinta-cinta, tapi tanpa pembuktian, bahkan menyelisih wal Menyelisih, menentang sunnah Rasulnya. Itu bukan bentuk perealisasian, perwujudan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia harus itiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Dan sebaliknya, tidak boleh menentang sunnah Rasul, melakukan sesuatu yang amalan suatu ibadah yang tidak ada contoh dan bimbingan dari Rasul. Nah, nah ini konsekuensi dari syahadat Anna Muhammad Rasulullah. Dan sebagai bentuk realisasian dan perrealisasian, perwujudan dari perintah Allah SWT. Naam. Wa ma'atakum rasul fakhudhu wa ma'anahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang ke Allah SWT dari Rasul, khudu. Kalian ambil, kalian kerjakan, kalian sanakan dan apa saja yang dia yang kalian dilarang darinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pantau maka berhentilah tinggalkan nah tatkala Rasul merintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya ikuti ya sebagai bentuk mengikuti mewujudkan persaksian syahadat la ilaha illallah sebagai bentuk nah bahkan sebagai bentuk jalankan perintah Allah sementara dan terkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita jangan sampai mengisi sunnahnya melakukan amalan ibadah yang tidak ada contoh dan bimbingan dari beliau. Kita hentikan, kita berhenti. Nah, sebagaimana sabda beliau ya. Naam, yang menjelaskan, menjelaskan akan keburukan dan kejelekan suatu amalan yang diadakan, amalan baru dalam agama ini. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fawarun. Barang siapa yang mengada-ngada pada urusan kami, agama kami ini kata Rasul, mengada-ngada, membuat satu perkara yang baru, ahdas. Nah, tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an atau tidak ada pula penjelasan dari hadis Rasul, hadis yang sahih. Nah, man ahdatha fi amrin hadha, bi amrin hadha ma minhu. Dia mengadang adakan sesuatu yang bukan bagian dari syariat ini bukan dari urusan kami ini. Nah, syariah. Bukan, tidak didapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa rod, maka amalan ini tadi tertolak. Wan Wal billah. Sia-sia. Kenapa kita harus berlelah-lelah menyampaikan diri? Bahkan itu menyisi sunnah Rasul. Naam ya. Pada sisi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarun. Berarti saya akan melakukan melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami kata Rasul. Tidak ada, tidak dapat di amalan tersebut dari hadis yang sahih. Tidak ada bimbingan dan suatu amalan, suatu ibadah tadi dari Al-Quran. Rodun menjadi suatu amalan yang tertolak, amalan yang sia-sia. Nah ini mana ya? Mana syahadat anna Muhammadan Rasulullah. kan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang Ya, diadakan atau diistilahkan dengan beliau sendiri beliau istilahkan dengan bid'ah nah adalah amalan yang sesat nah sebagaimana dalam sabda beliau kullu bid'atin dalalah wa kullu kullu bid'atin dalalah wa kullu wa anna bid'atin na'am ya na'am sebagaimana dalam mukadimah tadi ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur jauhkan dan jauhilah oleh kalian perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsat bid'atun. Nah, karena setiap amalan yang diadakan itu adalah bid'ah. Beliau yang memberikan definisi. Ya, bukan kita. Amalan ibadah. Yang beliau katakan bid'ah tadi. Ya, ya. Amalan ibadah yang diadakan dalam agama ini. Itu kata beliau, bukan setiap perkara yang baru. Ini salah ya. Kan sore itu mobil ya memang mobil baru tapi bukan bukan dari bagian bentuk atau syarat zat dari ibadah dari syariat ini bukan nah nah yang tidak boleh itu adalah amal amalan yang tidak ada bimbingannya tidak ada tuntunannya tidak ada asal asal muasalnya dari Al-Quran dari as dari syariat ini kata beliau fa inna kul fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap kebid'ahan tadi sesat. Wa kulla dalalatin finnar wa billah. Dan setiap kesesatan tempat kembalinya adalah nar, neraka. Walhamdulillah. Sehingga harus kita perhatikan. Ini harus menjadi prinsip. Nah, wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul. Nah, sebagai bentuk nah, pembuktian, persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah dan wajib bagi kita untuk meninggalkan segala sesuatu menyelisi ajarannya. Nah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah SWT mengaitkan Nah, rasa cinta kepadanya Naam. Dengan mengikuti Rasul. Nah, jadi orang-orang yang mengaku cinta pada Allah. Mengaku hamba Allah. Kaum mukminin, dia harus mengikuti Rasul. Nah, mengikuti sunnahnya artinya ajarannya. Sebaliknya, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Oleh ikat. Naam. Naam kecintaan dengannya dengan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke 13. Kul, katakanlah wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian benar-benar mencinta Allah, sekiranya kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni. Maka hendaknya kalian mengikuti aku. Ya Allah perintahkan Rasul untuk mengucapkan yang demikian. Fattabi'uni, maka ittiba ikutilah aku kata Allah SWT yuhbibkumullah nah, inilah fadilah mengikuti Rasul yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kalian ingin dicintai Allah ikuti sunnah Rasul ikutilah ajarannya ikutilah perintahnya tidak selain itu tidak cuma itu keutamanya tidak semata-mata meraih kecintaan Allah Wayak firlakum dunu bakum bahkan akan Allah ampuni dosa kalian orang yang dengan ikhlas mengikuti sunnah Rasul itiba sunnah mengikuti sunnah Rasul mengikuti ajarannya menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran beliau tadi selain mendapatkan cinta Allah dia akan meraih ampunan waqfiro dari Allah Subhanahu wa taala Naam, yakfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi maha penyayang nah, ini keutamaan fadilah dari itiba sunnah rasul naam sallallahu alaihi wasallam Nah, terkait kecintaan Rasul juga ada hadis Rasul yang memerintahkan kita untuk menjadikan beliau Naam. Dari kalangan makhluk sebagai orang yang paling dicintai. Bahkan ini Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan kesempurnaan iman. Nah, ini pentingnya ya bagi seorang hamba untuk mengikuti sunnah Rasul dan berkonsekuensi nah, sebagai tolak ukur sempurna dan sempurna dan tidak sempurnanya keimanan seorang. <clears throat> Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum" tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta aku nak hamba ilaih sampai dia menjadikan aku nah hatta aku na sebagai sampai aku menjadi hamba ilaih seorang yang paling dicintai masya Allah tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai aku menjadi seorang yang dia paling cintai. Dibandingkan siapa? Min walidi. Dibandingkan orang tuanya. Kita sangat cinta dengan Allah. Dengan orang tua kita. Dengan ayah dan ibu. Tapi kecintaan kita kepada kedua orang tua tidak boleh mengalahkan kecintaan dengan Rasul. Karena konsekuensinya tidak sempurna keiman kita. Dan bisa berkonsekuensi. Terkala mungkin orang tua kita yang mungkin masih awam, masih jahil, memerintahkan suatu perintah yang bertentangan sunnah Rasul akan kalah. Oleh karena itu, tidak boleh. Kita cinta, kita berbakti dengan orang tua, tapi rasa cinta kita tidak boleh mengalahkan dengan rasa cinta kepada Rasul. Karena wajib bagi kita untuk menjalankan syariat. Naam ya, tidak boleh menentang syariat. terkala ada naam perkara naam perintah atau permintaan orang tua kita yang menyelisih syariat sunnah rasul tidak boleh kita turuti meskipun tetap wajib dan harus kita berbakti kepada kedua orang tua kita nah beliau mengatakan hatta aku nak hamba ilai sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai min walidi dibandingkan kedua orang tuanya wa waladihi nah dibandingkan anaknya. Wanasi ajmain bahkan dibandingkan seluruh manusia yang ada. Nah, ini yang terkait penting dan wajibnya kita mengikuti sunnah Rasul, mencintai Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> dan faedah yang selanjutnya yang kedua dari persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Ya, kebetulan hujan ya. Allahumma Saiman nafi'an. Pada yang kedua, wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wa lal akhirah illa bil Iman bi wa ta'ati. Naam ya. Nah, di antara faedah yang selanjutnya Naam dari persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, la sa'ad. Tidak ada kebaikan kebahagiaan. Wala salaha, tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman dan mentaatinya. Ini sebagaimana sabda atau firman Allah SWT tadi ya. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasul, Sekiranya kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukum. Ini saya akan Allah akan mencintai kalian. Nam ya. Wa yakfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan tidak ada kebaikan dan kebahagiaan tidak keba tidak ada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat melainkan dengan beriman dan mentaatinya. Pada yang selanjutnya, wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi lan nafsi wa waladi wa nasi ajma'in. Ini sebagaimana pada yang telah kita sebutkan tadi. Naam sabda Rasul. Nah, bahwasanya tidak eh, faedah yang ketiga ini bahwasanya yajib takdimu mahabbati wajib untuk mendahulukan, mengedepankan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bah, meskipun nah dibandingkan dengan kecintaan terhadap diri harus lebih menci mengedepankan rasa cinta pada Rasul sebagaimana para sahabatnya sangat cinta dengan Rasul mereka rela berkorban bahkan mempertaruhkan nyawa demi membela mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah ini pun demikian ya nah kecintaan tadi mengalahkan kecintaan terhadap Rasul mengalahkan kecintaan terhadap diri kita kepada anak kita ataupun bahkan kepada seluruh manusia yang ada sebagaimana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau mengaitkan kecintaan kepada beliau dengan kesempurnaan iman la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain nah tidak beriman tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dicintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia yang ada termasuk dirinya. Ini pada yang ketiga. Pada yang keempat, Allah ayyadahu bil mu'jizati dalati ala risalati. Ala risalati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau. Nah, ini kita harus yakin. Naam ya. Allah kuatkan beliau, keberadaan beliau sebagai rasul dengan mukjizat yang menunjukkan akan kerisalan beliau, benarnya kerasulan beliau, benarnya beliau sebagai utusan Allah. Nah, Allah berikan. Tidak semata-mata beliau ya, seluruh para rasul dan beliau. Nah, nah ya, mujizat mujizat yang menunjukkan akan benarnya beliau. Bukan manusia biasa. Karena mujizat pun datang dari Allah swt Nah, banyak sekali ya, mujizat beliau sebenarnya. Nah, di antaranya termulanya bulan. Nah, kalau Nabi Musa hanya ya ya ini bukan hanya ya di antara mujizat beliau membelah lautan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam zaman beliau bahkan Allah berikan mujizat yang sangat luar biasa. Terkala kaum musyrikin ingin menentang beliau ya, menantang ya akan kebenaran beliau, coba belahlah bulan. Nah, beliau belah bulan. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbelahnya bulan menjadi dua di zaman beliau termasuk juga Isra Mi'raj luar biasa ya dalam satu malam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke langit ketujuh luar biasa nah ya air yang mengeluar dari jari jemari beliau dan banyak lagi dan di antara mukjizat yang paling utama nanti akan disebutkan ya yaitu Al-Qur'an nah <clears throat> warubama jabalahullahu alaihi minal ulumil kamilah. Nah, dan terkadang Allah karuniakan kepada beliau naam Allah kuatkan beliau bentuknya apa terkadang Allah SWT karuniakan Allah tetapkan kepada beliau ilmu yang sempurna wa akhlaqil aliyah demikian akhlak yang mulia wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmatil والمصالح wa masalahi Nah, ini sebagai ini segala macam bentuk Allah menyempurnakan dia, menguatkan dia. Jadi hamba yang sempurna untuk membenarkan keresahan beliau. Nah, di antaranya tadi sebagaimana yang beliau sebutkan, Allah karuniakan kepada beliau ilmu yang sempurna. Allah ajarkan permasalahan syar'i ini ya kesempurnaan ilmu wal akhlaqil aliyah dan akhlak yang mulia dan juga di antara bentuk Allah mengokohkan nah menguatkan beliau sebagai rasul yang yang wajib untuk diyakini kebenaran risalah beliau nah Allah sempurnakan agama beliau nah dari sisi petunjuk, rahmat, kebenaran, dan juga kandungan dari agama yang beliau ajak. Ya, kemaslahatan dari sisi agama dan dunia. Pada yang kelima, nah, wa ayatul kubro. Nah, dan di antar mujizat beliau yang sangat besar adalah hadzal Qur'an al-azim. Al-Qur'an yang mulia yang ada pada di tengah-tengah kita. Ini masya Allah wahyu yang Allah jaga hingga akhir zaman bima fihi minal haq fil akhbar wal amri wal nahi wallahu alam dikarenakan apa yang terkandung pada Al-Quran khobar-khobar berita-berita yang benar baik berita yang menjelaskan tentang kaum terdahulu dan itu telah dibuktikan ya kaum an kaum semut bahkan peninggalan peninggalan mereka masih ada bisa dijumpai disebutkan kisahnya dalam Al-Quran ya kabar yang berlanjut setelah zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan dan dibenarkan pembuktiannya dan bahkan kabar yang belum terjadi dan kita akan yakin kita pun meyakini akan kebenarannya tentang akan keluar Yajud dan Maju disebutkan dalam Al-Quran nah dan juga kandungannya berupa perintah dan larangan yang pastinya semuanya itu al-haq mengandung kebenaran dan kemaslahatan bagi seorang bagi kaum mukminin bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan barokah. Nah, menjadi amalan yang ikhlas yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.